واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore di Masjid Al-Ihsan tanggal 22 Jumad Tsaniyah 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para ikhwah, para bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita angkat pada sore ini yaitu akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala Akidah Imam Syafi'i berarti keyakinan yang paten yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Betul? Ya. Tema ini penting karena pertama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau adalah imam salah satu dari empat imam yang terkemuka di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab yang kedua, tema ini penting karena kebanyakan orang-orang muslim yang ada di negara kita berafiliasi kepada mazhab Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab yang ketiga yaitu karena Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala adalah termasuk dari imam-imam di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Ini beberapa sebab. Kenapa tema ini terasa penting? Akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk kepada akidah-akidah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, maka saya ingin membahas tentang siapa itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' sampai kepada nanti yaitu bin Hashim atau saya sebutkan secara lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manab. Berarti Imam ash shafii rahimahullah taala berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu di paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hashim bin Abdu bin Muttalib Hashim bin Muttalib. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Qurasyyun matlabiyun bi ijma'i ahli naql min jami'i tawa'ib wa ummuhu Azdiyah Artinya Imam Syafi'i rahimahullah adalah beliau dari orang Quraisy dan beliau termasuk Matlabi yaitu dari Abdul Muttalib dan ini disepakati oleh seluruh ulama-ulama yang menukilkan tentang nasab beliau Sedangkan ibu beliau berasal dari Azdiyah. Berasal dari Azdiyah. Yang perlu diperhatikan di dalam hal ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau termasuk dari alul bait termasuk dari ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mempunyai kunyah yaitu Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah Setelah kita mengetahui nasab dan nama dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka para ulama sejarah menceritakan tentang nah, hujan turun. Allah sayyiban nafi'an. Semoga menjadi hujan yang berkah. Para ulama sejarah mengatakan bahwa mereka bersepakat kelahiran Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijriah dan itulah tahun yang dimana wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah belum pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Berarti nanti kalau ada riwayat-riwayat yang bahwa Imam Syafi'i mendapatkan riwayat dari Imam Abu Hanifah, ini batil. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lahir di wafatnya Imam Abu Hanifah 150 Hijriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat perhatikan perkataan Imam Hakim. Imam Hakim juga imam yang bermadhab berafiliasi dengan kepada madhab Syafi'i. La a'lamu khilafan annahu wulida sanata khamsina wa mi'ah wa huwal amul mata fihi Abu Hanifah. Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat bahwa Imam ash syafii rahimahullah dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan dia adalah tahun yang di situ meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, ففيه إشارة أن إلى أنه يخلفه في فنه وقد قيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه يعني أبا حنيفة وزيفوه وليس بواه فقد أخرجه أبو الحسن أبو الحسن محمد ابن الحسين ابن إبراهيم في مناقب الشافعي بسند جيد إلى الربيع ابن سليمان قال ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة ولكن هذا اللفظ يقبل التأويل فهم يطلقون اليوم ويريدون مطلق الزمان artinya ini isyarat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggantikan kedudukan Imam Abu Hanifah di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih. Ya, jadi mata imam wa wulida imam. Mata imam, wulida imam. Artinya meninggal seorang imam terkenal dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dan dilahirkan seorang imam yang akan terkenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sanat yang jayid yang baik di dalam kitab Manaqib Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata bahwa dilahirkan Imam Syafi'i pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tetapi ini bukan berarti pas hari meninggal pas hari itu dilahirkan Imam Syafi'i tidak mesti seperti itu. Maksudnya adalah di tahun yang Imam Abu Hanifah meninggal tahun itu Imam Syafi'i lahir bukan bertepatan dengan apa harinya tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sekarang sesudah kita mengetahui tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tahun berapa beliau lahir, maka saya tidak terlalu concern untuk menceritakan beliau menuntut ilmu kemana, kemudian uh, beliau gurunya siapa-siapa saja. Yang paling penting dalam benak saya adalah bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yaitu tentang akidah yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini yang paling penting. Ya, bagaimana menjelaskan tentang akidah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dan kalau berbicara tentang akidah, maka kita berbicara tentang keyakinan. Akidah bisa diartikan dengan keyakinan yang tanpa putus. Dan ini pelajaran menarik. Seorang ketika berakidah berarti dia berakidah yang tanpa putus. Aqada yaqidu uqadatan. Yaitu aqada mengikat dengan ikatan yang pantang putus. Maka akidah adalah keyakinan seorang muslim yang pantang putus. Ya, akidah adalah keyakinan seorang muslim yang pantang putus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang akan saya lebih condong karena permasalahan akidah Imam Syafi'i begitu panjang. Mudah-mudahan kita sampai pada yang kita inginkan meskipun tidak semua nantinya saya yakin tidak semua akidah Imam Syafi'i kita bicarakan. Sekali lagi kalau berbicara masalah akidah adalah berbicara masalah keyakinan seorang muslim yang berkaitan dengan hati seorang muslim. Seperti yang berkaitan dengan rukun iman. Ya, akidah bisa dikaitkan dengan rukun iman dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang disebutkan oleh para ulama akidah di dalam bab akidah. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang akan saya sebutkan yaitu perkara bagaimana pokok ima, eh, pokok akidah Imam Syafi'i. Dalam artian bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala menetapkan akidahnya. Apa konsep im akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah? Apa konsep akidahnya Imam Syafi'i? Maka pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep pertama dari akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah Beliau sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta lebih mendahulukan keduanya dibandingkan akal. Ini konsep atau pokok akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya katakan Sunnah, berarti maksudnya adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena arti sunnah ada empat di dalam agama Islam. Dalam ayat-ayat Al-Quran arti sunnah itu ada empat. Yang pertama ajaran Islam. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati, falaysa minni." Barang siapa yang menolak sunnahku, ajaranku, membenci ajaranku. Di sini berarti sunnah artinya adalah apa? Ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu sunnah artinya adalah sinonim dengan hadis Sunnah artinya sinonim dengan hadis. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan itu hadis. Ya. Kemudian yang ketiga makna sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Ah Amalan ini amalan sunnah, berarti amalan ini amalan yang merupakan amalan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti makna sunnah yang ketiga adalah kebalikan dari bid'ah, kebalikan dari sesuatu yang mengada-ngada. Kemudian makna sunnah yang keempat yaitu yang dikenal dalam ilmu usul fikih atau fikih yaitu ma bihi syari'u amran ghaira jazimin yang sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan itu arti sunnah atau yang disebut nantinya dengan mandub salat sunnah puasa sunnah sedekah sunnah haji umroh sunnah nah itu artinya haji umroh yang tidak sangat ditekankan karena sudah melaksanakan hal yang wajib. Itu makna sunnah. Nah, kalau kita katakan tadi konsep akidah Imam Syafi'i adalah sangat berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Berarti sunnah di sini maksudnya apa? Hah? ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalil-dalil dari Al-Qur'an yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tatkala beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal maka siapa yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i berarti dia harus mengikuti Imam Syafi'i dalam perkara akidahnya yaitu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akalnya jangan mau tertipu kalau seandainya seseorang ketika bermadhab Imam Syafi'i ataupun mengikuti mazhab Imam Syafi'i maka kemudian dia lebih mendahulukan akalnya dibandingkan Al-Qur'an dan Sunnah maka ini bukan konsep berfikir berdalil bukan pokok akidah Imam Syafi'i pokok akidah dasar Imam Syafi'i adalah apa adalah bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dan mendahulukan keduanya dibandingkan akal. Coba perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran akan hal ini, yaitu ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki atau perempuan, jika Allah telah menetap dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan lain. Nah ini selalu seperti itu. Akidah Imam Syafi'i yang perlu kita contoh yaitu beliau lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah ada ketetapan Allah dan Rasulnya, maka minggir yang lain tidak dipakai yang lain. Ini akidah, keyakinan seorang muslim yang pantang putus. Ya, yang tidak boleh putus sampai hayat masih dikandung badan, sampai nafas di tenggorokan, tidak boleh putus. Dalil yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa la yu'minun hatta يحكموك فيما شجر بينهم thumma la yajidu fi أنفسهم harajan mimma qadait wa yusallimu taslima surat an-nisa 65 maka tidak sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pemutus keputusan di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka harajan, keberatan. Kalau sudah ada ayatnya, kalau sudah ada hadisnya, sudah ada sunnahnya, tidak ada rasa keberatan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ya. Itu gaya berdalilnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada keberatan di dalam diri mereka dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak mencela-mencela tetapi orang kampung saya mengerjakan seperti ini. Tetapi uh, keturunan saya mengerjakan seperti ini. Ini merusak amaliah orang-orang sini daerah apa sih? Nah, Ciledu. Ya. Ini merusak amalia orang-orang Ciledug misalkan. Maka tidak. Orang muslim bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dan lebih mendahulukan keduanya dibandingkan akal yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ akhir تَأْوِيلًا ayat ini luar biasa jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun, terutama perkara-perkara agama, fi syai'in, syai'in di sini silahkan cek nanti dalam Al-Quran. Syai'in di sini adalah kata nakirah yang kalau disebutkan dalam sebuah ucapan atau kalimat maka menunjukkan kepada keuma, ke, keumuman. Artinya jika kalian bersengketa, berselisih paham dalam perkara apapun pisai farudduhu ilallahi war rasul maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan yang luar biasa in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, kapan ada permasalahan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini syarat utama. Kapan terjadi permasalahan? Coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya. Permasalahan apapun. Akidahkah? Ibadahkah? Muamalahkah? Tingkah lakukah? Empat aspek kehidupan manusia. Jika terjadi perselisihan pendapat di sana, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tanda orang beriman. Dan kemudian, Zalika khairun. Yang demikian itu lebih baik Khair itu artinya akhir lebih baik. Wa ahsanu ta'wila. Dan paling bagus takwilnya, yaitu paling bagus penjelasannya. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya dari tadi belum menyebutkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebut di mana Imam Syafi'i menyebutkan ini. Ya, di mana Imam Syafi'i menyebutkan ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya Al-Um. Ya, berkata di dalam kitabnya Al-Um. Perhatikan. kullu ma wasaftu ma'a ma ana zakirun wasakitun anhu iktifaan bima zakartu minhu amma lam alkur min hukmillah thumma hukmu rasulih thumma hukmul muslimin dalilun ala anna la yajuzu liman astah'ilu an yakuna hakiman au muftian an yahkuma wala an yuftia illa min jihati khabarin lazimin wa dzalikal kitabu thumma sunnah perhatikan setiap yang aku sifati mohon maaf ya saya menghadap sini karena ini membaca perkataan imam ya jadi tidak susah untuk dihafal perkataan beliau karena banyak yang akan kita baca setiap yang aku sifati, yang aku sebutkan, atau yang aku diam atasnya, mencukupkan dengan apa yang aku sudah sebutkan, daripada apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah, kemudian hukum Rasulullah, kemudian hukum kaum muslimin. Dalil bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk memulai menjadi hakim, menjadi mufti, ahli fatwa atau berfatwa kecuali dari kabar yang nyata, kabar yang jelas, kabar yang pasti yaitu dari Al-Qur'an kemudian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan beliau. Ya, yang menunjukkan bagaimana uh, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam meletakkan dalil yaitu beliau senantiasa bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau yang lain yang menunjukkan bagaimana beliau sangat bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Walaysa ahadun yu'maru saya ulangi, walaisa yu'maru ahadun an yahkuma bihaqqin illa wa qad ulimal haqqa wa la yakunul haqqa ma'luman illa anillah nassan au dalalatan minallah. Artinya, dan seseorang tidak diperintahkan untuk berhukum dengan kebenaran kecuali ketika diketahui kebenaran tersebut dengan uh, secara benar dan kebenaran tidak diketahui kecuali dari Allah. Lihat ya. Dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bersandar kepada Al-Qur'an dari Allah secara nas ataupun secara dilalah penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih kebenaran ada dalam Al-Quran. Nih kata beliau. Thumma sunnata nabiyyih. Kemudian di dalam sunnah nabinya. Falaisa tanzilu bi ahadin nazilatan illa wal kitabu yadullu 'alaiha nassan au jumlatan thumma yubayyinul murada mimma unzila nassan maka tidak ada sebuah perkara yang turun melainkan Al-Qur'an telah menunjukkannya secara tegas ataupun secara global maka kembali kepada Al-Qur'an itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, itu tadi disebutkan di dalam kitab Al-Um. Sekarang ada riwayat menarik yang disebutkan di dalam kitab Al-Manaqib, Manaqibus Syafi'i yang dikarang oleh yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi juga ulama yang berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, Walamma dakhala Syafi'i rahimahullah bi Baghdad atau Baghdad. Ketika Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad, kota Irak. Dahulu Irak ini adalah pusat ilmu, pusat kota, eh, kota pusat ilmu kaum muslim. Ya. Baghdad ini. Kemudian دخل عليه أبو ثور وحسين الكرابسي وكان يختلفان إلى أصحاب الرأي وإنما دخل عليه للسخرية به فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Qala Abu Thawr hatta azlama alaina al-bait fatarakana bid'atana wattaba'na. Subhanallah. Ya, lihat perhatikan perkataan yang sangat menarik, cerita yang sangat menarik. Imam Syafi'i masuk ke daerah Baghdad di Irak. Di situ ada seorang ulama yang bernama Abu Thawr. Abu Thawr dengan Hussein Al-Karabisi Ya, ulama yang bernama Abu Thawr dengan Husain Al-Karabisi. Dua orang ini sering mondar-mandir berguru dengan orang-orang yang mendewakan akalnya. Ya, di zaman sekarang orang-orang ahlur ra'i itu orang-orang liberal. Ya, orang yang lebih mendewakan akalnya dibandingkan nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sering belajar ini datang kepada Imam Syafi'i. Ketika mengetahui Imam Syafi'i datang ke Baghdad, mereka berdua mendatanginya. Kemudian Hussein Al-Qarabisi bertanya kepada Imam Syafi'i. Setiap kali ditanya, Imam Syafi'i cuma menjawab, "Qala Allah Azza wa Jal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kata Abu Thawr, hatta adlama alaina al-bayt. Sampai terbenam matahari. Fatarakna bid'atana wattaba'na. Saking seringnya semua pertanyaan dijawab dengan Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis sampai malam. Sampai kata Abu Thawr, kami meninggalkan bid'ah kami dan mengikuti Imam Syafi'i. Lihat. Ya. Inilah imam yang merupakan imam ahlu sunnati wal jamaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, "Amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima anillah ala muradillah." Aku beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang dibawa apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tiga hal. Beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang datang dari Allah dan beriman de sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Aku beriman kepada Rasulullah." dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Pak, Imam Asy-Syafi'i imam yang sangat teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anehnya sekarang di zaman sekarang yang mengaku madhab Syafi'i maka lebih banyak bersandar kepada rasio, logika, perasaan, zauk dibandingkan kepada apa yang disandari oleh imamnya yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya tentang sebuah permasalahan. Ini termasuk di dalam kitab Al-Manaqib. Beliau ditanya tentang uh, bisa maju, Pak? Mungkin yang uh, baru datang. Lihat perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beliau pernah ditanya, apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Maka beliau menjawab, Al-Qur'anul Munazzal wa ijma'ul Muslimin alaih wal ayatul lati la, la, la taliqu bi ahadin ghairuhu. Artinya, dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yaitu Al-Quran yang turun. Itu dalilnya. Dengan mudahnya beliau menjawab, Al-Quran yang turun dan kesepakatan seluruh Muslim tidak mungkin mustahil seluruh Muslim bersepakat di atas sebuah kedustaan besar selama ini. Mustahil. Kemudian beliau mengatakan dan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu yang tidak pantas seorang pun mengambil selainnya lihat beliau sangat teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekarang saya ingin menyebutkan dan ini pelajaran menarik terutama bagi yang mengaku bermadhab syafi'i yang kita semua mengaku Imam Syafi'i rahimahullah taala imam salah satu imam dari ahlu sunnah wal jamaah Coba perhatikan bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sikap beliau terhadap orang yang mengingkari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini akidah. Tidak boleh kita goyah sampai mati sampai nyawa dicabut oleh malaikat maut, maka ini tidak boleh renggang dari tubuh kita. Ini akidah bahwa kedudukan sunnah di dalam agama Islam adalah salah satu sumber dari sumber asli kita bersandar kepada hukum dari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Falaisa tanzilu bi ahadin min ahli dinillah nazilatan illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fi fiha." Tidak ada sesuatu masalah turun terhadap orang-orang yang beragama Islam melainkan di dalam Al-Qur'an terdapat dalil petunjuk tentang permasalahan tersebut. Kemudian beliau membacakan beberapa ayat di antaranya ayat An-Nahl surah An-Nahl ayat 44 wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Perhatikan juga ayat yang saya sebutkan tadi surat apa An-Nahl ayat ayat 44 dan kami turun telah turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau menjelaskannya untuk manusia. Manuzila ilaihim. Apa yang diperintahkan kepada mereka agar mereka berfikir. Ini salah satu perkataan Imam Syafi'i bagaimana beliau menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan lagi perkataan beliau. Kullu ma sanna Rasulullah mimma laisa fi kita, fihi kitabun wa ma katabna fi kitabina hadza ar-risalah min dzikri ma manna Allah bihi al ibad min ta'allumil kitabul hikmah dalilun ala innal annal hikmata sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Setiap apa yang disunnahkan oleh Rasulullah yang tidak disebutkan dalam sebuah kitab apapun dan tidak juga disebutkan dalam kitabku ini risalah yang merupakan nikmat dari Allah aku bisa menulis kitab ini maka hikmah yaitu pendapat yang paling utama adalah pendapatnya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi maksud beliau, saya punya kitab risalah, beliau punya kitab judulnya Ar Risalah. Kalau seandainya ada di dalam kitab Ar-Risalah tersebut, maka tidak ada sunnah Rasul SAW di dalamnya, atau bertentangan dengan sunnah Rasul SAW Alaihi di dalamnya, maka yang menjadi ukuran adalah sunnah Rasul SAW Alaihi dan bukan kitabku ini. Itu akidah Imam Syafi'i. Ya, itu akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada akidah Imam Syafi'i dalam mengagungkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau sangat marah apabila hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diamalkan. Ya, apabila ada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diamalkan. Ini pengagungan Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika orang bertanya tentang sebuah permasalahan. Kemudian Imam Syafi'i seperti rahimahullah seperti biasa beliau membaca hadis, membaca ayat. dia waktu itu menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhil masalah qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini disebutkan permasalahan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam begini begini begini. Orang tersebut bertanya. Kata orang tersebut, "Ata'malu bih?" Wahai imam, Apakah engkau mengamalkan hadis tersebut? Subhanallah. Alaihi yang dirahmati oleh Allah. Langsung Imam ash syafii rahimahullah taala mengatakan, Akharistu min kanisa?" Apakah aku keluar baru keluar dari gereja? Alayya zunnar? Apakah aku memakai tanda-tanda orang-orang Nasrani? Ini menunjukkan marahnya beliau tatkala ada orang bertanya, hadis ini engkau amalkan tidak? Ya akhi, kalau ada hadis, tidak boleh pertanyaan itu ada. Harus diamalkan. Itu adalah sikap dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan semestinya yang mengikuti mazhab Syafi'i juga berpegang teguh kepada sikap ini. Beliau senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau kemudian juga mengatakan, "Wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laisa lillahi fihi hukmun fa hukmullahi sannahu wa kadzalika akhbarana Allah fi kitabi fi qawli wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah artinya apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada di dalam hukum Allah maka berarti hukum Allah adalah sunnahnya. Artinya ini sunnah Nabi. Belum disebutkan di dalam Al-Quran. Maka yang menjadi hukumnya adalah mana? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam FirmanNya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang saya sebutkan cerita-cerita bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mempertahankan akidahnya Mempertahankan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Sa'id ibnu Asad. Sa'id ibnu Asad berkata, Qultu Syafi'i, aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, "Ma taqulu fi hadithir ru'yah?" Faqala li yabna ibna Asad, aqdi alayya hayaitu aw mittu Inna kulla hadithin yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughuni. Subhanallah. Wahai Syafi'i, kata Sa'id ibnu Asad, pendapat engkau tentang hadis melihat Allah di hari kiamat. Orang-orang murjiah, orang-orang mu'tazilah, mereka tidak mengakui bahwa Allah bisa dilihat di hari kiamat. Ya, mereka tidak mengakui hadis-hadis sahih yang berbunyi innakum tarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb uh, eh, Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama bulan di malam purnama saya ulangi sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian di hari kiamat mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama hadis ini maksudnya adalah cara melihat penghuni surga nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah adalah bulan purnama. Lihat hadisnya berbunyi, sesungguhnya kalian melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan tak tatkala melihatnya. Kalau orang melihat bulan di malam purnama, dia bisa melihat dari Celeduk, dari Bintaro, dari mana-mana dia bisa melihat. Tidak berdesak-desakan. Itu yang dimaksud dengan melihat Allah. Bukan berarti dalam hadis ini Allah adalah bulan purnama, bukan. Itu yang disebut dengan hadis ru'yah hadis melihat Allah di hari kiamat bagi penghuni surga. Sedikit saya menyimpang dari tema kita. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah firman Allah yang berbunyi lilladzina ahsanu al orang-orang hamba-hamba Allah yang beribadah baik maka mereka akan mendapatkan al-husna yaitu surga. Kemudian kata Allah waziyadah dan tambahannya. <clears throat> tambahannya para ulama tafsir mengatakan adalah ru'yatullah. Tambahannya adalah ru'yatullah. Saya ulangi tadi apa? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik, menjadi hamba Allah yang baik, berbuat ihsan, maka mereka akan mendapatkan al-husna yaitu surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Tambahan nikmat surga apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingin melihat Allah? Lebih ingin mana dibandingkan melihat bidadari? jujur melihat Allah Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita ingin melihat Allah lebih dibandingkan melihat bidadari? Maka saya katakan jujur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penghuni surga tatkala dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, "Hal azidukum?" Wahai penghuni surga, apakah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Maka penghuni surga mengatakan, "Ayo nikmatin." Nikmat apa yang engkau tak akan tambahkan? Fama utia ahadun mimma mislama u'tina. Tidak ada pernah seseorang yang pernah diberikan nikmat lebih besar dibandingkan yang pernah kami dapatkan. Nikmat apa lagi ya Allah? Fankashafal hijab. Maka hijab dibuka. Akhirnya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala? ingin melihat Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan melihat apapun sampai bidadari. Maka jawabannya adalah bukankah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini selama ini? Kita berakidah bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kita meyakini apabila kita mempunyai permasalahan kita bersandar kepada Allah kita meyakini hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mampu memberikan nikmat kepada kita. Al-Malik, Al-Khalid, Al-Mudabbir. Ini perasaan-perasaan membuat kita cinta kepada Allah, ingin lebih bertemu kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bertemu dengan apapun. Tatkala ada permasalahan kita langsung menadahkan kedua tangan, Kemudian kita berdoa dengan lezatnya meminta apa saja keperluan dunia akhirat. Kemudian Allah mengabulkan. Bukankah itu ingin memberikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menyebabkan kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan zat yang kita ruku, sujud yang kita patuh tunduk hanya kepadanya yang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah zat yang belum pernah kita lihat walau satu kasat mata pun yang apabila kalau seandainya kita mempunyai keresahan, kegelisahan, kita langsung menadah tangan meminta kepada Allah. Mana zat tersebut? Bukankah ini men ingin menginginkan kita sangat merindukan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Zat yang kita sujud hanya karenanya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa sajid." Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan dengan Rabbnya adalah tatkala dia sujud. Kita rendahkan seluruh tubuh dan jiwa raga kita. Anggota tubuh kita yang paling tinggi kepala kita kita letakkan lebih rendah dibandingkan pantat kita hanya demi siapa? Allah tabaraka wa taala. Bukankah gagat itu yang ingin kita lihat? Zat yang kita sebutkan nama-namanya yang husna ya Rahman يا رحيم يا حي يا قيوم Zat yang kita sangat membenci apabila ada orang yang mencirikannya dengan sesuatu apapun. Padahal kita tidak belum pernah melihatnya. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini rahasia. Kenapa nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling agung dibandingkan seluruh nikmat yang ada di surga. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan ada Allah. Saya sering mengatakan bahwasanya rindu bertemu Allah itu adalah iman. Rindu ingin bertemu Allah itu adalah iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Sedangkan kita tidak tahu apakah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah jangan-jangan kita masuk kepada firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali. Tetapi tut, hati mereka ditutupi akibat apa yang telah mereka perbuat. Ada disebutkan dalam sebuah ayat lemah jubun Mereka pada hari kiamat benar-benar ditutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya sering berkata, kalau seandainya bukan hanya karena hanya untuk mengumpulkan bekal bertemu dengan Allah, maka wafatkan diri dengan semua permasalahan, semua permasalahan dunia yang tidak pernah selesai. Ingin bertemu dengan zat yang kita sembah selama ini. Zat yang kita tunduk hanya kepadanya Zat yang agamanya kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tetapi zat tersebut belum pernah kita lihat. Zat yang memberikan kita makan, minum, bernafas tanpa bayar. Bukankah kita merindukan zat tersebut? Dan ini yang di diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Maka orang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apa pendapat engkau tentang hadis ru'yah?" Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Ya bna Asad, iqdi alayya hayyitu aw mittu." Artinya, wahai Ibnu Asad yang bertanya, itu sudah kutetapkan. Aku hidup atau mati itu sudah ketetapan. Inna kulla hadithin yasihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna fa inni aqulu bi wa illam yablughuni sesungguhnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku berpendapat dengannya meskipun hadis tersebut belum sampai kepadaku lihat ini keyakinan ini keyakinan imam keyakinan yang pantang putus dengan apapun. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sanatnya sampai kepada Al-Humaidi Sa'ala rajulun asy syafiiyyah di Mesir. Seorang pernah bertanya kepada Imam Syafi'i di kota Mesir. Kita tahu bahwasanya Imam Asyafi beberapa tempat pernah di Mekah, ke Mesir, ke Baghdad, kemudian kembali lagi ke Mekah. Seperti itu sampai beliau meninggal akhirnya di Mesir rahimahullahu taala. Pernah seseorang di Mesir bertanya kepada Imam Syafi'i an mas'alatin fa'aftah. Wa qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Ini seperti yang saya sebutkan tadi riwayat. Seorang pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang sebuah permasalahan. Lalu Imam Syafi'i menjawab seperti biasa jawaban beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam permasalahan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang tersebut bertanya, Ataqulu bihada, wahai imam, apakah pendapatmu juga ini? Apakah kamu mengambil hadis tersebut? Maka Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Ara'aita fi wasfi zannaran Apakah aku engkau melihat aku sedang memakai ikat pinggang khusus untuk orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik? Atarani kharajtu minal kanisah? Apakah engkau melihat aku sudah sudah keluar dari gereja? Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li ataqulu bihadha? Aku menceritakan menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kamu menyebutkan kepadaku, apakah engkau mengambil hadis ini? Ini tidak pantas. Arwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala aku lebih Apakah aku meriwayatkan tentang hadis Rasul SAW dan aku tidak mengambil hadis tersebut? Maka beginilah semestinya sikap seorang muslim. Apabila ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus mengambilnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sesuai dengan akalnya, tidak sesuai ambil. Mau sesuai dengan adat kebiasaan di kampungnya, tidak sesuai maka kerjakan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sesuai dengan orang banyak, tidak sesuai dengan orang banyak, maka kerjakan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj manhaj